Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya. Na'am barakallahu fikum terhadap kitab Syarah Nad min Waraqat fi Usul Fiqh. Terakhir kita ambil adalah mengenai masalah na'am penyebutan Na'am barakallahu fikum lafaz yang mujmal sama mubayyan. Sekarang kita masuki halaman 136 itu ya. Nah, pantun yang baru kan? Ewa. Summa qala rahimahullah Kemudian berkata rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah, "Wan nasu 'urfan kullu lafdin waridi lam yahtamil illa li ma'nan wahidi." Wan nas, nas nasu dalil artinya Dalil itu pengertiannya ada setiap lafad yang datang yang tidak membawa kemungkinan kecuali satu makna saja. Nah, nas dalil itu, nas itu adalah apa? Ada setiap lafad yang datang yang tidak membawa kemungkinan-kemungkinan kecuali satu makna saja. Maksudnya bagaimana? Contohnya, nah barakallahu fikum la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw yakhla'huma jami'an. Jangan salah seorang di antara kalian jalan dengan satu sandal. Kalau sandalnya hilang, lepas dua-duanya. Kata Rasulullah, ima dilepas dua-duanya atau dipakai dua-duanya. Sebagian orang kan gitu. Sandalnya satunya mana? Satunya masih pakai. Jadi nyari sambil pakai sandal, satu nggak boleh. Ya, nah, ini namanya dalil. Nas. Nah, dalil ini nggak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain kecuali satu makna saja. Maknanya larangan berjalan pakai satu sandal. Ingat-ingat ya. Kalau ada yang seperti itu diingatkan. Kalau nyari sandal, sandalnya hilang, ya udah dilepas dulu dua-duanya. Dilepas dulu satunya, nyari dulu ketemu baru pakai dua-duanya. Rasulullah mengatakan wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaknya dia mencopot dua-duanya atau memakai dua-duanya. Nah, jadi kalau sandalnya hilang ya dicari dulu baru ketemu baru pakai. Jangan suatu dulu pakai kemudian sambil nyari. Itu keliru ya. Nah, barakallahu fikum itu keliru. Syahidnya yang namanya nas dalil itu adalah apa? secara pengertian adalah setiap lafaz yang datang tidak membawa kemungkinan yang lainnya kecuali satu makna. Paham ya? Dalil tentang haramnya isbal satu makna. Dalil tentang haramnya nah minum khamr misalkan satu makna. Paham maksudnya? Ayo na'am, kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, intaqala intaqala al muallifu huna ila amrin akhar na'am ghairi al-mujmal wal mubayyan wa huwa an-nas wa adh-dhahir al-mu'awwal. Tiba-tiba mu'alif di sini berpindah. Nah, kepada perkara yang lain, pembahasan yang lain selain pembahasan mujmal dan mubayyan, yaitu masalah nas, nas dalil, adz-dzahir wal muawwal. Lafaz yang zahirnya seperti ini, muawwal itu berarti yang diubah, yang diubah. Jadi zahirnya seperti ini diubah menjadi seperti ini. Paham ya? Jadi kadang memang zahirnya seperti ini kok. Iya, tapi zahirnya itu maknanya seperti ini. Paham ya? Muawwal, wa muawwal itu semacam mufassar jadi lafadznya dohirnya seperti itu tapi ditafsirkan lagi. Paham belum? Naam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala sudah kita lewati berkali-kali sebagai contoh yang mudah dipahami, ayat mengenai tayum, tayamum dan ayat mengenai wudu itu. Di situ, di situ disebutkan na'am aulamastumun nisa, ya enggak? Aulamastum. Lamastum itu apa? Lamasanyu lamisu persentuhan. Dohirnya gitu kan? Tapi maknanya yang membatalkan wudu apakah persentuhan? Bukan, tapi berhubungan badan. Namanya. Adapun kalau ini kan dohirnya seperti ini. Naam, lihat tafsirannya. Dohir, kemudian ada mufassar. Jadi eh, ada mufassir yang menafsirkan. Apa maksudnya? Nah, tafsirannya itu namanya muawwal ini tadi. ya? Jadi lafadznya di ta'awul tafsir. Fa nassu 'urfan ay istilahan kullu lafdin waridin lam yahtamil illa ma'nan wahidan. Maka nas atau dalil itu setiap lafaz yang datang yang tidak membawa kemungkinan kecuali satu makna saja. Kecuali berapa? Satu makna saja. Fannasu wassarihu ma'nahuma wahid. Nas dan sarih. Nas itu dalil yang terang-terangan, sarih itu juga terang-terangan artinya nas itu dalil, sarih itu yang terang-terangan gamblang, ma'nahuma wahid makna satu. Wahwa huwa kullu lafdin la yuhtamal illa ma'na wahidan. Setiap lafad yang Na'am barakallahu fikum la yuhtamil illa ma'na wahidan. Yang tidak membawa kecuali satu makna saja. Paham belum? Naam. Qasus syawarib wa arhul liha misalkan. Qasus syawarib wa arhul liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Ini enggak membawa makna kecuali satu makna saja. Maknanya apa? Larangan mencukur jenggot. Nah, barakallahu fikum larangan nam mencukur jenggot dan juga perintah agar apa? Nah, larangan apa perintah untuk mencukur kumis dan larangan untuk mencukur jenggot, memelihara maksudnya. Paham maksudnya ya? Jadi tidak dibawa kemungkinan kecuali satu kemungkinan saja kecuali satu makna saja. Wa yusamma nassu sarihan li'annahu khalin al-ma'ani al ukhra. Nas atau dalil seperti ini dinamakan dalil yang sharih, terang-terangan, gamblang karena dia kosong dari makna-makna yang lain. Paham belum? Enggak ada makna yang lain. Adapun yang masih ada makna yang lain seperti zahirnya kok seperti ini. Tafsirannya kok seperti ini namanya zahir. Zahirnya dalam ayat itu kan lamastum bersentuhan. Berarti ya zahirnya persentuhan, bersentuhan batal wudu katanya.